สังฆสังฆังติตัวอรหังสังฆังติตัวอิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم ثم ما اتخذتم العجل من بعدي وأنتم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالدة قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون Sungguh telah datang kepadamu kepada orang-orang Bani Israel telah datang utusan Allah yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa datang bil bayyinati dengan membawa mukjizat yang jelas yang nyata. Walaupun ja'akum Musa bil bayyinat tapi summat nabi hijjah. Kemudian kamu menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Mimba adihi setelah ditinggal Nabi Musa pergi bermunajat selama 40 malam wa antum zalimun. Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa Orang-orang Yahudi tidak mau menerima Al-Quran dengan alasan mereka menjalankan isinya kitab Taurat. Tapi ternyata apa? Pada ayat 92 menegur mereka. Kalau kamu menjalankan isinya Taurat, mengapa menjadikan patung anak sapi kamu jadikan sebagai Tuhan. Padahal sudah jelas Nabi Musa datang kepadamu membawa mujizat yang nyata yang mestinya kamu percaya kepada mukjizat itu tidak akan menyembah patung anak sapi. Jadi mereka telah ditinggal Nabi Musa dijelaskan pada surat yang ketujuh surat Al-A'raf ayat 148-nya di sana wa kaum Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuan alam yarahu annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhaduhu wa kanu zalimin kaumnya Nabi Musa wa takhadha menjadikan patung anak sapi. Setelah ditinggal pergi Nabi Musa munajat untuk menerima taubat. Fatahada kaum sadari Imam ejelan. Perhiasan mereka mereka jadikan patung anak sapi. Jasadnya seperti anak sapi dan bisa berbunyi. dan lahu bisa berbunyi tapi ya di, hanya berbunyi karena apa? Itu dijelaskan oleh penerjemah Al-Quran ya, bagaikan suatu peluit kalau ditiup bersuara. Itulah patung yang disembah oleh Bani Israel diatur oleh Samiri di saat itu. Padahal patung itu juga tidak bisa berbicara. Itulah dikatakan mereka dolim. Orang dolim adalah orang yang mensekutukan Allah. Orang musyrik itu dikatakan sebagai orang dolim. Inna syirka la zulmun alim. Padahal mereka sudah diambil janji pada ayat berikutnya ayat yang ke-93 Al-Baqarah وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين Ingatlah akhazna mi mithaqakum Kami mengambil janji kepada kamu semua Eh Bani Israel Kaumnya Nabi Musa Mengambil janji Supaya mengamalkan kitab Taurat Mereka tidak mau Kecuali setelah diangkatnya Buddha Sinai Wa rafa'na fawqa umutuh jadi ketika itu mereka disuruh mengamalkan, tidak mau. Berarti angkatlah bukan sinai, warafana falkal kumutu. Sama dengan pada ayat 63 surat Bapa wa juga wa ilahalna mithaqakum warafana falkal kumutu. Ketika diangkat dikatakan Khuduma atainakum biquwwati wasma'u ambillah, laksanakanlah apa yang telah diberikan kepada engkau. Isinya kita tahu supaya dilaksanakan. Memang itulah kitab sebagai pedoman di dalam kehidupan kita untuk mencapai ke bagian di dunia dan di akhirat kan. Pokoknya Nabi Musa itu melaksanakan kitab bahwa kita pun juga disuruh melaksanakan Al-Quran. Maka di situ hubuma atainakum biquwati wasma'u. Dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Ini kalau kepada Bani Israel. Kalau kepada kita, kita kita laksanakan sunnahnya Rasul pun juga dilakukan Sanakan susu atainakum biku wadiu wasma'u. Kalau samyakna Begitu orang Bani Israel di saat itu melihat gunungnya diangkat di atasnya. Tidak mau dia mati karena dijatuh itu. Akhirnya mengucapkan kalau samyakna pada surat Al-A'raf 7 juga 171 di sana dikatakan wa ilna taqanal jabala fawqahu karena dhullatu wa dhannu annahu waqin bi khudu ma atainakum bi quwwati wa dhuma fi la'allakum tattaqun ingatlah ketika kami angkat al-jabala gunung fawqahu Wahai natakan jabal fawqahum ka'annahu zulmatun. Seakan-akan gunung itu awan. Dan mereka yakin gunung itu pasti akan dijatuhkan. Maka diperintahkan laksanakan taubat itu. Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, yang pada ayat 93 ini mereka mengatakan kalu sami'na. Nah, kami mendengar siap melaksanakan tapi apa di balik itu wa asoina bukan seperti kita sami'na wa apana tapi sami'na dia mendengar hanya saja tidak mau melaksanakan itulah satu perbuatan yang amat terkutuk mendengar, tapi justru malah dia mendurhakai. Memang Al-Quran itu juga demikian. Awas kudu ma'atainah. Awas dilaksanakan. Al-Quran bukan hanya sebagai hiasan saja, bukan. Kita baca, kita renungkan, kita laksanakan. Jangan seperti orang Bani Israel yang dikisahkan Sami'na wa asaina. Tapi bagi kita bagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Nur surat yang ke-24 ayat yang ke-51 di sana dikatakan innama kana minina إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون إنما كان قول المؤمنين Sungguhnya ucapan orang mukmin itu hanyalah Sami'ana wa Mengatakan kami mendengar, kami siap untuk mentaati, siap untuk melaksanakan إذا دعوا إلى الله والرسول إذا kau بينهم apabila diajak untuk melaksanakan aturan Allah dan Rasulnya. Jika Rasul memutuskan suatu perkara, mesti kita sami'na wa ta'na. Wa ula'ika hul muflihun. Itulah orang yang beruntung mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Dan kita tidak ada pilihan lain. Kalau sudah aturan Allah, aturan Rasul, pada surat 33 ayat 46-nya, tidak ada pilihan bagi kita. Wa makana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. ومن يعص الله رسوله فقد ضل ضلالا مبينا tidak ada bagi orang mukmin wa ma kana mukminin wala mu'minatin begitu juga bagi orang mukmin perempuan disebut kedua-duanya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin Gak ada pilihan Ida qadallahu wa rasuluhu amran ayyakun pun alam min amri. Gak ada pilihan atas kita memilih aturan kita sendiri udah. Kalau Allah Rasulnya menetapkan suatu aturan, itu yang kita terima. Bukan aturannya dari kita sendiri. Wa ya'sillah wa laut, apa dhalla terdana, mubina. Siapa yang doa kepada Allah dan Rasulnya maka telah sesat dalam kesesatan yang sangat jelas. Maka di situ sangat dikecam bagi orang Bani Israel yang hanya mau mendengarkan tapi tidak mau melaksanakan. Hanya menyatakan samiana wa asaina. Kenapa demikian? Wa usridu fi al-ajla bi kufrihim. Dan telah merasa di dalam hatinya penyembahan terhadap patung anak sapi itu tadi. Jadi memang sudah betul-betul mendalam daging kecintaannya terhadap patung anak sapi yang mereka buat sendiri dibuat oleh Samiri sedemikian hebatnya sehingga usribu usribu itu sudah merasa ini kalau kita gambarkan sebagai air hujan merasak ke dalam tanah akhirnya menumbuhkan suatu tumbuh tumbuhan lalu itu juga patungan sapi meresap ke dalam hatinya kaumnya Nabi Musa maka akhirnya tumbuhlah kemusrikan itu tadi dengan tumbuhnya kemusrikan akhirnya terjadi perbuatan penyimpangan-penyimpangan yang banyak. Fausimu fi qulubikum ajra kufir karena kekafiran mereka. Kulbi sama yakmu kumbi iman. Katakanlah alangkah jeleknya kepercayaanmu. Kulbi sama yakmu kumbi iman. Alangkah jeleknya apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu. Kepercayaanmu sangat menyimpang, sangat jelek sekali. Yakmu hukum iman, hukum iman hukum kami terjemahkan dengan kepercayaan. Tanya kalau terjemahkan iman, rasanya iman kok jelek. Kalau enggak. Ini alangkah jeleknya apa yang diperintahkan oleh kepercayaan kepercayaanmu kul bisa ya'murukum bihi imanku in kuntum mu'minin kalau benar kamu orang yang beriman mestinya tidak akan mengikuti kepercayaan yang salah itu tadi nah mereka meyakini walaupun sudah musyrik sudah menyimpang masih punya keyakinan mereka menganggap anak kesayangan Allah orang-orang Yahudi menganggap sebagai kesayangan Allah. Walaupun menyimpan paling bisik hanya beberapa hari saja. Nah, ketika ditegur itu zaman Nabi Musa, zaman Nabi Muhammad pun begitu. Mereka menganggap sebagai anak kesayangan Allah tidak mungkin diseksa, Bahkan menganggap Akhirat hanya untuk orang Yahudi. Surga hanya untuk orang Yahudi. Walaupun mereka beberapa ada masuk neraka, nanti mesti ke surga. Yang lain tidak punya hak. Maka pada ayat 94, Qul in kana lakum akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas mannaul mauta in kuntu sadiqin Al-Baqarah 94-nya katakan in kanat takumud darul akhiratu indallah jika negeri akhirat itu hanya untuk kamu negeri akhirat yang ada di sisi Allah in kanat takumud darul akhiratu indallah khalifatan min dunin nas khusus hanya untuk Yahudi saja Bukan untuk manusia yang baik. Kalau kamu yakin itu, fataman naul mauta. Silakan kamu minta mati saja. Silakan kamu ingin mati. Memang untuk akhirat mesti mati dulu. Tidak mungkin hidup di dunia langsung pindah ke akhirat. Mesti kalau kamu menganggap akhirat hanya untuk kamu saja, akhiratnya ada di sisi Allah, surganya untuk kamu yang mana memang kehidupan akhirat itu adalah tidak ada batasnya kalau kamu menganggap kenikmatan akhirat itu hanya untuk kamu fataman naul tak silakan kamu minta mati jika apa yang kamu katakan itu benar kalau kamu benar pengakuanmu bahwa kamu sebagai orang yang disayangi oleh Allah fatamai nawul mauta. Ini kan ditantang. Tapi saat itu tidak satupun di antara orang Yahudi di zaman Rasul yang lantas mengatakan, oh ya kami siap mati. Oh tidak. Di dalam surat Jumat, surat yang ke 62, sana juga dikatakan, قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin jangan katakan qul ya ayyuhalladzina hadu hei orang-orang Yahudi إن زعمتم أنكم أولياء لله من jika kamu menyangka bahwa kamu-kamu itu adalah awliya awliyaulillah kamu kekasih kekasih Allah kalau kamu menganggap dirimu adalah kekasih Allah daripada kamu hidup di dunia seperti ini marah harus kerja terus menerus pertama tahun maut minta mati saja kan, tinggal meraih mati hidup di akhirat nggak usah repot-repot bekerja seperti ini ingkuntum saja. kalau pengakuanmu itu anggapanmu itu benar silakan kamu minta mati tantangan yang semacam itu yang disampaikan oleh Rasul di hadapan orang-orang Yahudi tidak satu pun orang Yahudi yang mengatakan oh Quran yang kamu sampaikan salah kami orang Yahudi teman-teman ini ingin segera mati kok nggak ada bahkan mereka ingin hidup terus untuk selamat namanya kenapa mereka kok tidak ingin mati Padahal anggapannya menganggap bahwa akhirat hanya untuk mereka sendiri. Maka pada ayat 95-nya dikatakan walayyatamannahu abadan bima qaddamat aidi sekali-kali pakai lan itu tidak akan mungkin walayyatamannahu mereka sekali-kali tidak akan menginginkan kematian itu abadan selama-lamanya. Mereka justru ingin hidup saja walaupun hidupnya melangkah, tetap ingin hidup. Tidak ingin mati. Mereka tahu kalau mati mesti dihadap. Karena apa? Dimakot qaddamat aidi. Jadi sekali-kali hanya taman nau tidak akan menginginkan kematian itu. Walaupun hidupnya di dunia melarang. Karena dimafat damat ini karena perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Orang itu kalau banyak melakukan dosa, nah ini kan mau mati ini eh, kalau masih begini ada bagi orang yang amal baiknya sudah cukup banyak sudah bertobat nah ini siap kapan saja dicabut oleh malakul mau. tapi kalau masih berumuran dosa di mahabat damat ya tidak akan mau mati mesti minta tunda ingin pas dulu. Nah inilah. Jadi apa yang mereka anggap bahwa mereka sebagai kekasih Allah sama sekali tidak terbukti. Memang mereka sebagian di dunia mendapatkan satu kenikmatan. Tapi kenikmatan hanya dunia saja. Tidaklah berlanjut ke akhirat kan Bang, dikasih oleh Allah keistimewaan kan Ya Bani Israel aku nikmat jaladi anak tu'alaikum wa anni tukum alal alami Memang Bani Israel diberi kelebihan oleh Allah di dunia ini Dengan gitu dulu pada apa namanya atau nanti pada Al-Baqarah ini ayat yang ke 120 puasa. Allah menerbitkan wani fadzal hukum alal anak. Allah menerbitkan di dunia. Hanya kelebihan di dunia saja, tapi di akhiratnya sama saja. Dikatakan, Wantaku yauman la nafsun an nafsin syai'an. Itu pada ayat 123 nya Al-Baqarah. Kamu dikasih kelebihan di dunia, mendapat kekayaan, mendapat kedudukan, tapi untuk di akhirnya tidak beda dengan yang lain. Wataku yauman la tajri nafsun an nafsin saya takutlah kamu pada suatu hari ya seseorang tidak bisa membantu orang yang lain wala yuqbaluna syafa'atun wala yuqbaluna adlan tebusan gak diterima syafaat pun juga tidak ada kalau memang kamu mengingkari rasa aturan Allah jadi memang jangan dianggap kita mendapatkan satu kenikmatan kenikmatan dunia yang banyak ini mesti membuktikan kita disayang oleh Allah untuk di akhirat atau tidak. Dunia memang kita diberi oleh Allah sesuai dengan usaha kita. Tapi untuk akhirat balasan itu sesuai dengan amal baik kita. Tidak mesti lantas yang di dunianya ini sulit ekonominya, sulit hidupnya, di akhirat mesti neraka oleh tidak. Boleh jadi di dunianya ini mereka hidupnya senang, tenang, di akhiratnya juga mendapatkan kenikmatan karena ibadahnya kepada Allah benar-benar sesuai dengan aturan yang ditetapkannya. Tapi bisa jadi yang di dunianya melarang, nggak mau ibadah lagi, akhirnya juga melarang. Nah ini anggapan-anggapan kadang-kadang orang begitu. Sama dengan anggapannya orang Yahudi karena dia mendapatkan limpahan dari yang banyak di dunia, anggapannya di akhirat pun sebagai kekasih Allah selamat dari seksa. Oh enggak, nyatanya mereka disuruh minta mati, tidak mau mati. Wala iya badan abadang bima'fat zaman ini Wallahu alimu bilzalimin Oleh karena itu dunia kita Yang kita boleh selama ini Mesti kita jadikan sarana Untuk menuju ke akhirat. Kenikmatan dunia kita nikmati, tapi dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, apa yang kita dapat mesti kita jadikan sarana kapan saja untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan aku sampaikan. sampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat. Pertanyaan pertama mengenai bahwa tadi Oke mengatakan bahwa orang Yahudi itu adalah orang yang dari orang yang besar. Uh, eh, yang saya tanyakan di sini uh, siapa saja yang masih bisa dianggap sebagai ahli kitab, ahli kitab antara Yahudi dan Serani itu kapan pendidikan itu berlaku bagi mereka apakah di zamannya saja masih lulus eh, lurus uh, akidahnya atau sekarang masih bisa mereka uh, dijuluki sebagai ahli kitab. Itu pertama. Yang kedua, kita dengan yang yang tidak seiman dengan agama lain sering terjadi uh, diskusi atau perdebatan apakah boleh kita menantang mereka seperti yang di Al-Qur'an Allah ajarkan itu seperti kita menantang orang Yahudi itu kalau mereka memang merasa benar mari kita sama mengenang kematian Apakah boleh kita melakukan itu? Oke, ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang namanya ahlul kitab. Ahlul kitab ini di dalam Al-Quran memang hanya Yahudi Nasrani saja. Karena kata Muhammad Abdul yang dikenal saat itu hanya Yahudi Nasrani menurut dia orang-orang lain pun masuk agama Om Buddha dan yang lain-lainnya orang Buddha yang punya kitab menurut Abu adalah orang ahlul kitab walaupun hidupnya di zaman Nabi Muhammad mereka juga disebut dengan ahlul kitab nah ahlul kitab ini apa ada yang masih lurus atau tidak. Nah, kita mereka sudah mereka rubah. Sudah tidak ketemu kitab yang asli. Tapi namanya tetap mereka alul kitab. Nah, kalau kitab mereka bertentangan dengan Al-Quran, maka yang benar adalah Al-Qurannya Itulah dikatakan di dalam apa namanya surat 5 ayat yang ke-48. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه kitab wa muhaiminan عليه sebagai batu ujian terhadap kitab yang lain. Jadi mana yang benar? Al-Quran tidak akan berubah. Yang benar adalah al quran tapi tetap mereka sampai sekarang pun kalau mereka mengikuti kitab bukan Al-Quran, kitab mereka yang disebut dengan Ahlul Kitab. Itu menurut Muhammad Abdul. Itu apa? Pak? tetap menganggap orang Yahudi Nasrani Ahlul Kitab. Tapi menurut Abbas, selama mereka musyrik, ya tetap orang Islam tidak boleh dekat dengan orang ahlul kitab. Kalau Ibnu Abbas, walaupun kalau disebut ahlul kitab. Nah, kalau ada yang nggak musyrik, ya silakan saja mau nikah ini mudahnya. Sampai sekarang pun yang sebutannya ahlul kitab, mereka tidak mengimani terhadap Al-Quran tapi kitab selain Al-Quran. Selain abdu, hanya batas yang dinasani. Kalau abdu, yang lain-lain pun disamakan dengan ahlul kitab. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua tadi tentang Oh begini Pak Tadi kan dikatakan Orang Yahudi Dia menganggap kekasih Allah menganggap akhirat yang ada di sisi Allah ingkaran akunta suatu indah Allah khalifatan min dunia khusus untuk dia sendiri bukan untuk manusia yang lain maka Nabi disuruh mengatakan loh kalau kamu menganggap akhirat itu seperti itu hanya untuk kamu kan lebih baik kamu minta mati supaya bisa menikmati kenikmatan kehidupan di akhirat. Nyatanya mereka nggak mau mati. Nah, bolehkah kita mengharapkan kematian? Oh tidak. Tidak boleh mengharapkan kematian. Oh tidak boleh. Nah itu. Jadi sudah sakit keras pun tidak diperbolehkan. Ini konteksnya kan orang Yahudi menganggap bahwa akhirat hanya untuk mereka bukan untuk yang lain yang lain di neraka semua surganya sudah dibuking oleh Yahudi semua loh kalau begitu kamu minta mati saja nah sedangkan kita kan tidak demikian kita ini hidup untuk beramal beramal sebagai bekal untuk menuju ke akhirat sudah sakit keras minta mati tidak boleh. Ketika pamannya Nabi Abbas bin Abdul Muttalib sakit, ingin mati saja. Rasulullah berada di dekatnya menyatakan jangan begitu paman. Katakan kalau memang hidup itu lebih baik, maka berilah kehidupan. Kalau memang mati yang lebih baik, ya silakan dilaporkan dalam keadaan yang lebih baik. Baik itu Pak. Bahkan ketika berbahan pun tidak perlu mengharapkan mati saya. Walaupun ada mengatakan itu boleh. Tapi berbahan di jalan Allah tujuannya lillahi kalimatillah mati itu dampak daripada perang, bukan tujuan. Tujuannya adalah untuk memenangkan agama Allah. Jadi kadang ada orang kan salah persepsi, ingin mati saya, mati saya bukan tujuan. Mati saya itu adalah dampak daripada bisa-bisa dampak perang di jalan Allah itu bisa menang, bisa mati saya sama baiknya. Makanya riwayatnya sekali iman Allah saya hidup mulia atau mati saya. Tapi itu bukan merupakan tujuan mati. Tujuannya lebih lain kalimatullah. Siapapun tidak diperbolehkan untuk minta kematian itu. Baik, mungkin sudah cukup jelas. Jadi konteksnya yang ini tadi karena menganggap dirinya sudah mungkin surga. Nah, daripada kamu hidup lagi dunia, silakan saja minta mati lebih cepat untuk mendapatkan surga. Padahal surga itu kan bukan hanya untuk Yahudi, untuk siapa saja man aslama wajahu lillah wa huwa muhsin.